Berikutnya adalah Al-Karim Al-Akram. Ada beberapa makna secara bahasa Al-Karim Al-Akram. Tapi sebelumnya nama Allah ini Al-Karim Al-Akram disebutkan di dalam Al-Quran cukup banyak Al-Karim. Nama Allah Al-Karim. Di antaranya surat Al-Infitar. Kita hafal. Ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. yang lainnya. Azizun seringnya bersama dengan yang lain. Azizun Karim atau Nah. Ghaniyun Karim. Ada beberapa tempat nama ini disebutkan oleh Allah. Ini termasuk diantara nama-nama yang juga menunjukkan sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Di dalam tafsirnya Syekh Sa'di menggabungkan menyebutkan nama-nama ini bersama nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Barru, Al-Karim, Al-Jawad, Ar-Rauf, Al-Wahhab itu nama-nama yang berdekatan maknanya. Itu tadi Al-Karim. Tapi nama ini tidak mutlak. Hanya disandangkan kepada Allah saja. Allah pun menyebutkan sebagian yang segala artinya sesuatu selain Allah dengan sifat ini ataupun nama-nama ini. Seperti dalam surat An-Nisa Allah me menyatakan intajtani bu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima dimasukkan ke dalam tempat masuk yang mulia disandangkan kepada nah, sifat jannah kemudian Allah menyebutkan juga dalam satu bacaan ta'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil Karim. Nah, nama yang lain maksudnya Rabbul Arsyil Karim. La ilaha Rabbul Arsyil Karim. Nah, disandangkan kepada di, nah, sebagai sifat bagi arsh Allah juga Allah sifatkan dengan kalimat ini kalamnya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk Allah menyebutkan innahu laqur'anun karim Allah juga menyebutkan Rasulnya dengan sifat karim innahu laqawlu rasulin karim gitu, dan seterusnya. Nah. Qala al-karam sekarang makna bahasa. Adapun al-akram sebentar, al-akram itu disebutkan dalam surat al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka Al-Akram. Selain dalam Al-Quran, nama ini juga disebutkan di dalam Sunnah. Dua nama ini juga. Inna, inna Allah Azza wa Jalla Hayyun Karim. Gabungkan dengan nama Allah atau sifat Allah Hayy. Hayyun Karim. Bersitir. Itu satu. Kemudian dalam kalau al-akram itu dalam hadis. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan dari apa namanya dari salah satu doa doa Nabi dalam sa'i. Yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam manasik haji dan umrah. Rabbighfir warhamhu innaka antal a'az al-akram. Salah satu di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah dalam keadaan ketika sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah. Rabbighfir warham innaka antal a'az al-akram innaka antal a'az al akram nah. ini dalam sunnah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah nanti antum lihat di dalam manasik haji dan umrah Syekh Al-Albani yang asli dalam halaman 27 gambarnya Masjidil Haram Baik. Adapun nama Al-Karim itu disebutkan diantaranya dalam sunnah tadi Innallaha innar apa innallaha hayyun karim sittir atau hayyun karim yastahi an yarfa'a 'abduhu yadayhi ila sama ma yaqilu ma sifran aw kama qala alaihi salatu wassalam Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah Allah Maha melihat hambanya mengangkat kedua tangan ke langit memohon tapi kemudian kembali dalam keadaan sifron, dalam keadaan kosong, hampa. Kemudian dalam yang dalam hadis yang lain nama ini juga disebutkan dari Ibn Abbas di antara dikir yang dibaca oleh Rasulullah diterangkan di dalam sebagian riwayat ini dibaca oleh beliau ketika menghadapi masalah ya, suatu yang muskilah La ilaha illallah al-azimul halim. Di sini la ilaha illallah illallahul halimul karim. Subhanallah rabbul arsyil azim. Subhanallah rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil karim. dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ada lagi versi yang lain seperti ini juga dari Ali bin Abi Thalib kalau enggak. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم yang bacanya artinya nah ini sebagai nama Allah kalau tadi yang tegas tadi di dalam riwayat Ibnu Majah la ilaha illallah al halimul karim Baik. Qala al-karam. Al-karam lawan dari al-lu'mu. Al-karam lawan dari al-lu'mu. Mulia lawannya apa? Celah, hina. Ini, ini fiil termasuk apa? Kata karuma karumar rajulu fahuwa karim karumar rajulu fahuwa karim karuma ini fiilnya berarti fiil lazim fiil lazim nah <clears throat> wal karim sama juga maknanya as-safuh al karim as-safuh apa pemaaf oh, murah nah, ya. memaafkan maafkan Karim as-safuh sad fa waw ha nah Asal kata makna al-karam, al-karim itu artinya enam secara bahasa ya. Wal khair al-kathirul khair al-azimun nafa al-kathirul khair al-azimun nafa banyak kebaikannya besar manfaatnya. Ini katakan karim Wahwa sifat karam ini min kulli syai'in ahsanahu. Min kulli syai'in ahsanuhu. Dari segala sesuatu itu justru paling baiknya. Wa afdalhu, paling afdalnya. Ini Al-Karim. Al-kathirul khair yang banyak kebaikannya. Al-azimun nafa besar manfaatnya. Wahuwa nah, min kulli syai'in ahsanhu dari segala sesuatu yang paling baiknya ini. Jadi makanya dinamakan karim. Wa afdalhu yang paling utamanya dari segala sesuatu nah, itu dinamakan karim dan Allah menamakan dirinya dengan atau mensifatkan dirinya dengan sifat karim, sifat karam. Nah. Lafzul karam, asal katanya kan al-karam, karumaya krumu karaman, fahuwa karim, lafzun jami'un lil mahasin wal mahamid Lafzun adalah lafaz jami'un yang menghimpun lafaz yang menghimpun atau kata yang menghimpun semua kebaikan dan pujian. Itu karam. Lafaz yang mengandung semua kebaikan dan pujian. Lafzun jami'un lil mahasin wal ma wal mahamid Jadi bukan bermakna sekedar pemberian, memberi, i'ta. Bukan sekedar makna memberi, i'ta, a'ta. Ini kalau maknanya i'ta itu. Tapi memberi itu kelengkapan, pelengkap maknanya merupakan pelengkap dari makna al-karam. Nah, sampai di, di sebagian menyebutkan menukil ada beberapa pendapat ulama tentang mana al-karim ini. Tadi al-kathirul khair al-azimun nafa. Ada lagi yang mengatakan kasirul khair wal ata. Banyak kebaikannya dan pemberiannya. Ada lagi yang mengatakan ad-daim bil khair, senantiasa dengan kebaikan. Selalu bersama kebaikan, selalu dengan kebaikan yang membawa kebaikan terus. Ada juga maknanya Alladzi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir. Punya kadar yang agung, tingkat artinya nilai yang mulia dan urusan yang besar. Nah, mas ini termasuk asal makna dari kata al-karam atau al-karim. alladhi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir. Ini yang punya yang punya kadar nilai yang agung, mulia dan urusan yang sangat besar. Itu dikatakan karim. Perkara-perkara yang hebat, menakjubkan. Ada juga yang mengatakan Alladhi yu'ti la li'adhin. Atau la li'iwad. Alladhi yu'ti la li'iwad. Ah, yaitu yang memberi. Yang memberi. Bukan karena minta ganti. Bukan untuk minta ganti. Ini namanya karim. bukan untuk minta ganti. Nah, kalau sudah sudah memberi, tangan orang oh, lepas sudah, nggak dia tidak menginginkan kembali orang itu mau memberi atau tidak, bahkan mungkin mengucapkan terima kasih atau jazakallah tidak. Mana berikutnya? Wakila alladhi yu'ti li ghairi sabab. Yang memberi bukan karena satu sebab. nggak ada punya alasan, tapi dia mau memberi. Alladhi yu'ti li ghairi sabab. Yani yang memberi tanpa sebab. Tanpa alasan. Oh karena orang ini butuh. Enggak, pokoknya dia pengen memberi. Karena orang ini minta, karena orang ini baik. Tidak ada sebab. Ada lagi yang mengatakan Allah yu'ti man, la, man yahtaj wa man la yahtaj. Yang memberi, orang yang butuh dan orang yang tidak butuh, semua diberi. Ini karim itu Termasuk dalam rentetan turut apa makna-makna kalimat ini al-karim atau al-karam alladhi idza ada wafat. Iza wa'ada wafa. Kalau berjanji dia tepati. Kalau dia berjanji dia menepati. Ini karim. Orang yang karim. Kalau kita kembali ke asalnya tadi disebutkan lafzun jami'un lil mahasin wal maha mahamid. Sebutlah semua sifat yang mulia, yang baik. Itu sudah disandang dengan nama Al-Karim ini. Seperti juga nama Allah yang lainnya Al-Hamid. Nah, Al-Majid Kullu, da, kullu dhalika haqqun. Nah, termasuk yang paling apa namanya yang terakhir disebutkan wakilah fi makna yang memaafkan kesalahan dan mengampuni dosa. Ini makna karim. Alladhi yatajawazu anid dzunub wa yaghfirus sayyi'at. Memaafkan dosa dan menutupi kesalahan. Yatajawazu anid anid dzunub wa yaghfiru as-sayyi'at. Melampaui artinya memaafkan dosa dan menutupi kesalahan. Ini Allah nama nama di antara makna al-karim. Nah, kalau ini kembali ke atas tadi yang disebutkan apa makna uh, jam yang lima hasin lima hasin lil mahasin wal mahamid atau makna yang asalnya juga al khairul kathir ya nah, kalau dikatakan apa kembalikan ke situ ke mana tersebut secara bahasa faman aktsaru min khairin min Allah faman aktsaru khairan min Allah jadi nggak ada jawabannya jelas tidak ada yang lebih banyak kebaikannya daripada daripada Allah nah Nah, termasuk juga makna itu yakni terkait dengan nama Allah ini Al-Karim Al-Munazzah 'anil naqais wal afat Al-Munazzah yang bersih 'anil naqais dari berbagai kekurangan wal afat dan kerusakan atau cacat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Munazzah ya, al-munazzah anin naqais dari berbagai kekurangan wal afat dan kerusakan atau cacat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada nama Al-Karim. Kalau diartikan tadi seperti makna al-mu'ti, memberi lali iwadnya. Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Memang maha pemberi. Nah, karena semua khazanah di alam semesta ini adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa taala di tangan di tangan Allah. Nah, Apalagi kalau nama Allah yang dimaksud dengan Al-Karim ini dengan mana Alladhi yu'ti la li'iwat. Allah memberi bukan karena untuk minta ganti. Allah nggak butuh. Nah, seberapa pun hambanya itu hebatnya sekalipun mereka bersatu dengan satu misalnya semuanya dalam keadaan taat, itulah nah tidak menambah kekuasaan Allah sedikit sedikit pun. Nah. Sampai dalam hadis kursi itu Allah menyatakan innakan innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa sampai pada tingkatan untuk bisa mem memberikan manfaat kepada kepadaku kata Allah. Sehingga pantas kalau diartikan misalnya nama Al-Karim itu alladzi yu'ti la li'iwat, bukan untuk minta ganti minta ganti. Nah. begitu juga tadi yang disebutkan dalam apa? Asal maknanya Allah yu'ti bila sabab. Memberi tanpa sebab. ya memberi tanpa sebab Allah memberikan melihat perkembangan janin di dalam rahim seorang wanita Kemudian eh, kalau mana nama Allah tadi idza wa'ada waffa innahu la yukhlifu mi'ad. Nah. Idza wa'ada waffa, Kalau dia menjanjikan atau berjanji, dia menepati dan Allah la yukhliful mi'ad. Nah, Baik. Makanya disebutkan di dalam salah hadis tadi dalam hadis yang menyebutkan nama Allah itu di antara bentuk kemuliaan dan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala annahu yastahi min abdihi idza madda yadayhi ilaihi sa'ilan mutadallilan an yariddahu an yaruddahuma sifran. Nah, malu ketika seorang hamba madda mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah dalam keadaan menghinakan diri merendahkan diri lalu turun dalam keadaan hampa dia tidak memperoleh apa yang diingin diinginkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat karam atau sifat karimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi dalam kita juga menyinggung tadi Al-Karim itu adalah As-Safu, ya, salah satu di antara nama Allah. Nah, berbahagialah orang-orang yang mau bertaubat, mau menyesali kesalahannya, mengakui kesalahannya, menyesali dosa-dosanya. Nah, Allah itu Safu. Sehingga jangan dia berputus asa. Tadi juga disebutkan tadi dalam hadis tadi Karim bahwa Allah itu yastahi idza madda 'abduhu yadayhi ilayhi, thumma yarudda yarudduhuma yarudduhuma sifran. Allah malu kalau seseorang itu mem, mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah dalam keadaan merendahkan diri, memelas lalu turun dalam keadaan kosong. Tidak hanya dalam ketika dia berdoa nampak dia meminta kepada Allah. Ketika dia berusaha sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, kembali kepada yang benar misalnya mencari kebenaran, memperbaiki diri, Allah Karim. Artinya apa Allah Karim? Allah tidak akan sia-siakan usaha dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, Allah betul-betul akan berikan apa yang dia inginkan. Kalau memang tampak, terlihat ya, hati orang tersebut memang menginginkan kebenaran. Memang ingin memperbaiki diri. Nah, berusaha dia mencarinya, Allah terlalu mulia untuk membiarkan dia kecewa. Gitu loh. Sama seperti tadi yang mengangkat kedua tangan tadi. Terlalu mulia Allah untuk membiarkan dia kecewa. Maka jangan setengah-setengah untuk mencari kebenaran, untuk berpegang dengan kebenaran, nah, mengamalkannya, ya, memperbaiki diri, taubat kepada Allah, jangan setengah-setengah. Nah, sungguh-sungguh, ya, tampak tidak hanya tangan kita terangkat kepada Allah, mata kita menangis, tubuh kita menggigil, tapi juga terlihat dalam hati kita pun betul-betul sangat antusias terhadap nah, kalau dia memang berusaha untuk mencari kebenaran memperbaiki diri, dia perbaiki diri semuanya juga. Amalan ibadahnya. Yang belajar juga demikian. Ya, Entah itu yang mungkin dia punya keinginan untuk menghafal pelajarannya, menghafal Al-Quran. Terlalu mulia Allah untuk membiarkan dia kecewa. Artinya tidak pantas. Allah tidak akan mungkin membiarkan dia kecewa. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan, ya mungkin belum. Artinya bukan belum Allah apa namanya, dia belum apa, belum terkabul atau bisa jadi juga kesungguhannya itu tidak bulat 100%. Nah, ada rasa mungkin ragu di dalam hatinya, ya. Masih bimbang, iya apa iya? Dengan dosa seperti ini Allah akan mengampuni saya. Allah akan memperbaiki saya. Kemudian dalam keadaan nanti bisa nanti untuk belajar lagi. Ini ada. Allah terlalu mulia untuk membiarkan orang itu kecewa. Tidak akanlah. tidak. Ya Allah tugas karim. Tapi tampak terlihat. perlihatkan kepada Allah kesungguhannya perlihatkan kesungguhan itu kepada kepada Allah. Nah. <clears throat> nah. Ya. Nah, ya. Tadi mana-mana yang panjang ya. Kalau mana-mana yang ringkas ada beberapa disebutkan oleh Az-Zujaji dalam istiqaq asmal Asmaul Husna. Al-Karim juga bermana Al-Jawad, juga bermana Al-Aziz, juga bermana As-Safu. Ini tiga sisi makna Al-Karam dalam perkataan orang Arab. Al-Aziz, As-Safu, Al-Jawad. Nah. Dan itu semua boleh ya, disandangkan kepada Allah. Sifat Allah Jawad, bahkan nama Allah salah satunya disebutkan dalam hadis Al-Jawad. Begitu juga Al-Karim, begitu juga Al-Aziz. Cuma yang As-Safuh, as nah, Safuh itu berita, kabar bahwa memang Allah bisa dengan makna yang lain Al-Afu, Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Nam. Suka menutupi aib hambanya. Nah, tapi tampak terlihat sungguh-sungguh dia memang ingin perbaiki diri menutup aibnya minta ampun kepada Allah menyesali mengakui kesalahan dan dosanya Insya Allah dia tidak akan kecewa ya nah dibantu oleh Allah yang mau belajar sungguh-sungguhlah tampakkan kepada Allah bahwa dia memang sungguh-sungguh ingin memahami pelajaran tersebut Al-Quran yang ingin dia hafalkan hadis yang ingin dia hafalkan nah Sekarang sifat al-karam. Ya terbentuk-bentuk ke sifat karamnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Wa idza an karamihi, kalau Anda menanyakan tentang kemuliaan Allah, kedermawanan Allah, apalagi keperkasaan Allah, pemaafnya Allah. Allah qad kamula fi karamihi yang sempurna di dalam kepemurahan tersebut. Nah. Kama huwal karim fahuwa aidan al-akram. Allah juga al-akram. Yang makna al-akram itu juga artinya kathirus sifat wasi'uha. Banyak sifat-sifat baiknya, sifat-sifat mulianya. Dan sangat luas cakupannya. Ini al-akram. luas kedermawanannya. Nah, luas kebaikannya. Nah, di antara bentuk kemuliaan Allah tersebut, kepemurahan Allah tersebut, luasnya sifat pemurah ataupun kedermawanan Allah itu adalah an allama an Allah allama al alam al ulum Allah ajarkan berbagai jenis ilmu. Allah mengajarkan berbagai jenis ilmu. Nah, di dalam lanjutan ayat tersebut, Allah di allama bil qalam. di allama bil qalam. Ini salah satu yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Nah. nah, seperti tadi disebutkan bahwa Al-Karam itu ismun jami'un lil mahasin wal mahamid. Berarti Allah lah yang berhak untuk menerima semua pujian. Untuk menerima semua pujian, sanjungan. Artinya apa? Allah lah yang berhak untuk memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa al asmaul husna itu yang lainnya itu pasti menunjuk kepada tauhid. Makanya disebutkan apa? Sebagian ulama menyatakan dari lafzul jalalah Allah yang artinya apa? Zul uluhiyah. Apa artinya al-uluhiyah? Sifatul kamal. Sifat maha sempurna, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan dan semua al-asmaul husna lainnya itu adalah rincian tafsil dari makna yang terkandung di dalam lafzul jalal al nama Allah al Allah Subhanahu wa taala. Rincian-rinciannya. Yang semua kan artinya semua nama itu menunjuk kepada zat Allah. Al-Karim adalah nama Allah. Sifatnya apa? al karim Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Perkasa, Maha Pemaaf. Tidak akan menyia-nyiakan orang yang datang berlindung kepadanya, memberi tanpa sebab, memberi orang yang butuh ataupun tidak butuh. Nah, kembali kepada siapa? Allah. Kemudian Allah menyebut nama Allah Al-Akram itu menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak untuk menyandang sifat tersebut selain selain Allah. Nah, al khairu kulluhu biadi, biadai. Kebaikan itu semua di tangan Allah. Sebutlah kebaikan apa? Dalam urusan dunia, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan bisnis, usaha, dalam urusan apa lagi? Dakwah, Kebaikan itu semua di tangan di tangan Allah. Pribadi dengan pribadi antar masyarakat dalam bernegara semua kebaikan itu di tangan Allah dan semua itu datang dari Allah. Kebaikan yang kita rasakan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wa karamuhu subhanahu wa ta'ala laisa lahu hudud. Dan kepemurahan kedermawanan Allah itu laisa lahu hudud. Tidak ada batas, tidak ada batasnya. Jadi salah satu namanya apa? Yu'ti la li'iwad. Yu'ti li li ghairi sabab. Yu'ti la li'iwad. Memberi tanpa minta untuk ganti. Artinya bukan untuk minta ganti. Memberi tanpa sebab. Kan tidak ada batasnya. Bagaimana? Kalau kita mungkin nah, ada tendensi untuk memberi. Nah, kan ada orang kadang-kadang seperti itu. Ya. Untuk merangkul, ya, untuk bisa mengendalikan, untuk bisa bermain dengan pemberian tersebut. Nah, ya. Nah. <clears throat> Baik. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia telah memuliakan kita di atas seluruh makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam amalna nah. Allah telah memuliakan kami telah memuliakan Bani Adam dalam bentuk yang sangat banyak di jami' wujuh di wujuhil ikram Allah muliakan Bani Adam itu dengan ilmu dan akal Allah muliakan Bani Adam itu dengan mengutus para rasul menurunkan kitab-kitab Nah Nah ini diantara bentuk-bentuk kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk di antara kepemurahan kemuliaan Allah itu Allah Subhanahu wa taala yanzilu binafsihi kulla lailatin turun di setiap malam hina yabqa sulutul lailil akhir nah Allah sendiri yang turun kenapa Allah yang menyatakan man yas'aluni man yastaghfiruni jadi nggak mungkin malaikatnya kalau rahmat setiap saat rahmat Allah turun Rasulullah SAW menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lail al akhir Rasulullah yang paling tahu nggak usah ditakwil lagi Allah maha berbuat apa yang dia inginkan Laisa kamitslihi syai'. Dia sendiri, Allah sendiri yang bertanya, siapa yang mau minta kepadaku? Siapa yang mau minta ampun kepadaku? Nah. Ambillah kesempatan di sepertiga akhir malam tersebut. Nah, dan itu salah satu di antara yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim untuk mendapatkan cinta Allah atau tanda-tanda cinta kepada Allah atau nah, berduaan dengan Allah di malam yang seperti itu, sepertiga akhir malam. Jadi al-khalwah hina nuzulul ilahi. Berkhalwat, artinya berkhalwat dengan Allah berduaan, dia berbisik, dia beribadah, membaca Al-Qur'an, zikir, doa, nah. <clears throat> Ketika seorang muslim, seorang mukmin mengetahui meyakini nama Allah Al-Karim dan memiliki sifat Al-Karam. Ketika orang itu mengimani nama Allah Al-Karim dengan pengertian tadi disebutkan, maka dia akan meletakkan semua kebutuhannya itu di hadapan Allah. Artinya dia tumpahkan semua hajatnya itu hanya kepada Allah. Karena Allah tidak akan mungkin membiarkan dia sia-sia. Nah. Maka dia pun juga akan senantiasa minta kepada kepada Allah. Ya, tinggal memenuhi syarat-syaratnya untuk dia ber apa bermunajat kepada Allah, berdoa. Nah, kemudian dengan dia mengimani nama Allah Al-Karim, dia pun harus men menjadikan dirinya memiliki sifat Al-Karim, Al-Karam, punya sifat pemurah juga, dermawan. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Allah itu mencintai dirinya. Allah itu sangat cinta dengan pujian, sangat cinta kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yuhibbul ilma dan dia mencintai ilmu, yuhibbul ulama, mencintai para ulama. Karim, yuhibbul kurama. Allah itu maha pemurah, maha dermawan, mencintai orang-orang yang pemurah. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' Inna Allah azza wa jalla karim yuhibbul karam. Itu kan sifat. Dan Allah mencintai pula orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Allah memiliki Allah, Allah, Allah itu adalah Al-Karim. Dia mencintai Al-Karam. Kemuliaan, kepemurahan, kedermawanan. Wa yuhibbul ma'aliyal akhlak. Allah mencintai akhlak-akhlak yang tinggi, ma'aliyal akhlak. Wa yakrahu sifsafaha dan benci yang rendahnya, akhlak yang jelek. Nah, maka dia yang beriman kepada nama Allah Al-Karim dan sifatnya Al-Karam menghiasi dirinya untuk memiliki sifat karam pula. Jadi orang yang karim. Jadi orang yang karim. Dia melatih dirinya untuk menjadi orang yang dermawan, pemurah, akhlak yang mulia. Nah, Hmm. dan mengupayakan makna makna itu terwujud pada dirinya. Nah, membalas kejelekan orang dengan kebaikan Nah, untuk mendapatkan sifat yang mulia ini Di antara sebab-sebabnya adalah bertakwa kepada kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sehingga tidak ada yang lebih mulia dari yang lain kecuali dengan takwa Allah. Nah, maka yang dikatakan al-karim indallah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling semangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi ingat at-taqwa hahuna. Bukan cuma nampak dia ini semangatnya sholat di masjid lima waktu, tapi lisannya, ya, nah, riba namima ya. Nah, siapa yang atqa itu? Orang yang atqa lillah yang paling bertakwa kepada Allah wa huwa aktsaruhum ta'atan yang paling banyak ketaatannya bagaimana bentuknya paling banyak menjauhi paling cepat menjalankan perintah Allah bersegera menjalankan perintah Allah bersegera pula dia meninggalkan larangan-larangan Allah paling jauh dari semua yang dibenci oleh Allah ini orang yang atfalillah, berhenti dari maksiat paling jauh dari maksiat Ini orang yang atqalillah yang paling banyak, paling takwa kepada kepada Allah, paling banyak ketaatannya. Dikirnya, perilakunya yang baik, paling jauh dari maksiat. Zahiran wa batinan tentunya. Salatnya banyak, puasanya banyak, tapi tetangga nah, mulutnya tidak karuan. Nah, omongannya kasar, kotor, caci maki, riba, namimah. Rasulullah pernah ditanya yang seperti ini, hiya finnar kata Rasulullah. Ketika seorang wanita dikenal dengan salatnya banyak, puasanya banyak, tapi nggak aman orang dari lisannya, Hiya finnar. Dia di neraka. Itu juga yang dijawab dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditanya, Ayun nasi man akramun nas? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Bukhari, Muslim Ayun nas man akramun nas? Siapa manusia yang paling mulia? Mungkin anu, dalam hadis yang panjang ya. Ada beliau mengatakan jawab pertamanya Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Al-Karam ibnu Karam ibnu Karim ibnu Karim. Bukan itu. Tanya lagi Rasulullah menjawab atqahum Allah alam. Mana ingatnya itu. Nah, orang yang paling takwa. Nah, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu atqahum lillah. Nah, sehingga mereka menyebutkan bahwa al-karam munhasirun fit taqwa. Kemuliaan itu terbatas hanya pada takwa. Kalau orang itu tidak bertakwa tidak akan mulia. Biarpun banyak hartanya, tinggi kedudukannya. Dalam pelajaran kita dalam ad dawat dawa. Walaupun birzaun, birgal menundukkan kepala, mengelus-ngeluskan kepala ke ke dia, mencium atau menjilat tangannya, tapi dhullul ma'asi nampak di wajahnya. Kehinaan maksiat terpampang di wajah di wajahnya. Allah tidak mau kecuali menghinakan orang yang durhaka kepadanya. Nah, wahada indallah itu di sisi Allah. Artinya standarnya itu standar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang pulang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, kalau orang yang beriman tentunya wa ma indallahi khairul lil abrar. Bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang nah, banyak kebaikannya orang-orang yang abrar. Jadi nah dia ya apa namanya kita yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, wa ma indan nas yu'addu min at-tafakhur fil ashrar kalau di kalangan manusia yang namanya mulia itu itu yang bisa dibanggakan bisa kejahatan bisa apalagi harta kemuliaan nah. nah kemudian dengan nama Allah Al-Karim ini yang juga harus diingat ada satu di antara ibadah-ibadah kepada Allah yang paling mulia di sisi Allah yaitu ad-du'a. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dihasankan di dihasankan oleh Syalbani 6 beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a tidak ada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah dibandingkan doa maka perbanyak doa perbanyak doa waktu-waktu yang mustajab nah buat para tolabah, buat antum juga kita semua. Ya, tempat-tempat yang di situ disebutkan oleh Rasulullah doa itu tidak ditolak, doa itu dikabulkan. Manfaatkan tuh berdoa. Zikrullah, zikrullah memang. Al-Quran, membaca Al-Quran itu afdalul zikr. Nama. Tapi pada momennya, pada tempatnya, ada yang lebih afdal gitu. Ya, ada yang lebih afdal apa? Doa. Kita butuh dengan doa. Nah, zikrullah, zikrullah, tilawatul Quran, afdalul zikr tilawatul Quran. Naam, sahih. Ini juga disebutkan dalam salah satu jawabannya Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Berbanyak doa di tempat-tempat yang bainal adan wal iqamah. Tidak salah ya. Afdalul zikr tilawatul Quran. baik baik zikir. Tapi kita sedang butuh hajat kita kepada Allah. Antum butuh untuk ditolong Allah untuk menghafal Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran. Para talabat banyak-banyak doa di situ. Nah. Dalam sujud. Ya. Boleh dengan doa-doa dalam dari dalam Al-Quran? Boleh. Itu salah satu jawaban dari Syekh Muhammad bin Salim Taimin. Rahimahullah. Juga Nawawi yang ingat. Nah, kalau dia khawatir mungkin tinggal apa namanya dengan lapat yang lain atau dalam hadis. Ya. Nah. nah, maka perbanyak doa. Nah, perbanyak doa. Penuhi syarat-syaratnya. Ya. Jaga dari makanan yang haram, minuman yang haram, dari pakaian yang haram, dari semua yang haram. Nah, ya, selamat. Nah, beradab, baca tahmid, berudu, menghadap kiblat. Kalau mau lebih lebih istilahnya kalau kita kan ampuh berbobot lagi nilai doa itu perbanyak sedekah. Dahului dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dahului dengan kebaikan-kebaikan. Entah itu sedekah, entah itu puasa sunnah atau taubat kepada Allah. Nah, berbuat baik dengan orang-orang yang mungkin kita ingin berbuat baik pada mereka, misalnya kepada orang tua, guru, ya tetangga, berbaik kepada mereka. terakhir mengimani nama ini bahwa Allah itu karim yang al-kathirul khair yang banyak kebaikannya banyak kepemurahan Allah kebaikan Allah terlimpah kepada kita itu tas jid fi ta'atihi menuntut kita untuk sungguh-sungguh dalam taat kepada kepada Allah. Menuntut kita untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah. Nah, siapa yang musir terus menerus dalam dosanya, tidak mau ngaku salah terhadap dosa dan kesalahannya, tidak bertobat kepada Allah, berarti dia telah hina dalam pandangan Allah. Dan kalau sudah dia hina dalam pandangan Allah, Allah katakan wa may yuhinillahu lahum min mukrim. Siapa yang sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang bisa memuliakan dia. Nah, ya, dah menganggap remeh dosa. Fala ikrama a'lam min ikramillahi al-'abdi 'ala syukrih. Tidak ada pemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan pemuliaan, penghormatan, penghargaan dari Allah kepada seorang hamba atas syukurnya hamba tersebut. Nah, kok dikatakan syukur? Ketika dia dapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, dia akui nikmat itu datang dari Allah, dia puji Allah, dia sebut-sebut nikmat tersebut dengan menyanjung Allah dan dia memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Nah, dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada kepada Allah. Wala ihanah tidak ada penghinaan, pengrendahan, audha yang lebih rendah, lebih jelek dibandingkan penghinaan yang Allah timpakan kepada hamba ketika kufurnya dia. Inna adabi lasyadid. Ya. Ketika dia kufur mengingkari nikmat tersebut, tidak dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada kepada Allah. Dia mengaku alhamdulillah, masya Allah. Ini memang nikmat Allah, tapi dia gunakan nikmat itu untuk yang menyalahi aturan Allah. Lisannya untuk riba, nah, namimah matanya, nah, telinganya untuk mendengarkan musik nyanyian. Nah, Ingat Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahi. Pasti. Itu sebuah janji pasti, sumpah dari Allah. La azidannakum. Ditambahi oleh Allah. Orang itu bahagia, merasa syukur mendapatkan nikmat hidayah, mengenal dakwah salafiyah, menjadi orang yang baik, kenal agama, cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah, beramal dengan sunnah Nabi SAW, Bersyukur dia karena Allah selamatkan dia dari kesesatan, penyelewengan, kekufuran, kejahilan. Dia gunakan nikmat itu, maka Allah tambahi hidayah untuk dia. Alladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang mau menerima petunjuk tersebut, beramal dengan hidayah tersebut kami ditambahi oleh Allah kata Allah. Ditambahi oleh Allah hidayah tersebut, ilmunya semakin bertambah, wa atahum taqwahum. Allah datangkan untuk mereka takwa takwa mereka. Nasallallahu taufiq was tasjid wal hidayah lima yuhibbuhu wa yar wa yarda. Ini yang kita minta kepada Allah. Wa huwa jawadun karim. Dia maha pemurah lagi maha dermawan lagi nah, jawad nama dermawan lagi maha lagi maha pemurah maha mulia sungguh-sungguh minta kepada Allah nah perbanyak doa di dalam sujud termasuk juga sebelum salam ya kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al membolehkan ya baik salat fardu dan salat sunnah menyamakan ya. salat fardu dan salat sunnah sebelum salam itu termasuk tempat yang mustajab dianjurkan untuk banyak berdoa di tempat-tempat tersebut Wallahu a'lam Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Nama Allah Al-Kabir. Nama Allah Al-Kabir. Al-Azim sudah ya? Sudah ya? Hah? Al-Azim. Wa huwa al-Aliyul Azim. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Al-Kabir insyaallah. Insyaallah nama Allah Al-Kabir. Al-Hamid Al-Majid sudah. al awal udah berapa ini? Siapa yang gitu? Abu Qais mana? jangan dengan sudah 90 atau sudah 81. Khair insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka